Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita memohon kepada Allah semoga Allah menjauhkan kita dari sifat sombong yang menghancurkan amal yang menjadikan seorang seseorang menolak kebenaran. Sifatnya iblis dibenci Allah, dekat kepada neraka, tidak senangi manusia, sombong. Permasalahan adalah sadaran kita di saat kita sombong. Maka untuk kita menghindar dari penyakit yang hina ini, kita harus sering banyak merenung dan merenung. Merenung dan banyak merenung. Kita hidup di dunia ini bukan tujuan kita di dunia. Ketahuilah, semua yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan, sadar atau tidak. Anda akan meninggal dunia, Anda akan mati, saya akan mati. Apa yang kita bawa saat itu? Amal baik. Dari harta yang kita kumpulkan, maka harta yang kita infakkan yang akan kita bawa. Yang kita keluarkan yang akan kita bawa, akan tapi yang kita tinggal akan kita tinggal. Sadar atau bisa? Tidak. Di saat kita meninggal, apa yang bisa kita bawa? Membawa satu bantal pun tidak diizinkan oleh anak-anak kita. Kalau kita berwasiat, tolong kalau aku mati, beri aku bantal satu. Tidak, tidak bisa diterima. Tidak, tidak didengar itu semua wasiat itu. Sehingga kita akan meninggalkan itu semua. Kalau kita punya anak baik-baik, insya Allah harta akan dirawat dengan baik. Akan tetapi kalau tidak, maka dari itu berkaslah. Kita menyadari bahwasanya semua yang kita miliki ini akan kita tinggal dan itu akan meluluhkan kesombongan kita. Pangkat pun tidak kita bawa, kecuali pangkat yang kita gunakan untuk kemuliaan. Maka dari itu, teruslah mari kita belajar untuk memahami apa yang ada di kiri kanan kita, di sekitar kita, harta yang kita miliki, pangkat yang kita yang kita miliki. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana bertawadhu. Beliau tidak sombong, seorang kepala keluarga akan tapi beliau Bagaimana? Dengan menyapu yakummu manzilahu. Yakummu manzilahu. Menyapu. Nabi Muhammad seorang laki-laki, seorang laki-laki yang luar biasa, pria yang luar biasa, tapi tidak malu untuk menyapu. Lihat, mengajari umat agar bertawadhu. Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam memeras susu dengan tangan beliau sendiri. Lihat, Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam menjahit bajunya sendiri. Biarpun para sahabat Nabi kalau tahu berebut ingin menjahit bajunya Rasulullah. Kita belajar dari manusia mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bagaimana beliau di saat menyampaikan ceramah, di saat menyampaikan ceramah beliau merasa bahwasanya ceramahnya didengar oleh orang-orang dari penjuru negeri. Bahkan dari bangsa-bangsa lain negeri lain datang mendengar omongan Sayyidina Umar. Mereka mengangguk angguk tanda kagum kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Ternyata di saat seperti itu Sayyidina Umar merasa dirinya ada sedikit kesombongan. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Seketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggalkan mimbarnya, lalu menakan mengenakan baju compang-camping, mengangkat air, dan di saat mau dibantu oleh para sahabat-sahabat beliau, Sayyidina Umar bin Khattab menolak. Setelah itu pada bertanya, Ya Khalifah, kenapa engkau seperti itu? Kami ingin membantu, kenapa engkau tidak mau? Khalifah Umar menjawab, Ketahuilah aku tidak ingin masuk di dalam kesombongan. Karena waktu aku menyampaikan ceramahku tadi, orang pada mengagungkanku, memuliakanku, mengagung-agungkanku dengan ceramahku. Maka aku tidak ingin kebawa kepada kesombongan itu. Maka akan aku pangkas dengan melakukan perbuatan semacam itu, semoga menghapus kesombonganku. Syekh Imam Mutawali Sya'rawi lihat, seorang alim besar ternyata, beliau sering ditemukan oleh orang membersihkan kloset di kamar mandi WC, WC di masjid, tujuannya adalah untuk membersihkan hatinya. Hatinya agar uh, tidak terkotori oleh kesombongan-kesombongan. Hatinya tidak terkotori oleh kesombongan-kesombongan. Ini yang harus kita pahami di dalam kita menjalani hidup ini. Yuk kita belajar. Jangan sombong wahai para suami. Sering bantu istrimu di rumahmu. Jangan sombong dengan baju yang sederhana. Urusan baju, mikir baju bermerek. Merek negeri kafir kadang-kadang. Ketahuilah bajumu nanti adalah kain kafan. Yang berbangga dengan baju, hah, bajunya kain kafan, faham atau tidak? berbangga dengan mobil, ketahuilah orang kafir di kirana rumah kita kadang diberi oleh Allah mobil yang lebih bagus dari milik kita. Apalagi kita akan sombong, malu. Mari kita semua belajar. Orang sombong itu sebetulnya <laughs> seperti begini. Kita tidak punya apa-apa aslinya, Allah yang kasih. Kalau digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam salah satu kitabnya dalam Ihya Ulumuddin, bahasanya kalau orang sombong itu seperti ini, orang disanjung dengan lalu bangga dengan sanjungannya. Padahal sanjungan yang diberikan oleh Allah eh, oleh manusia kepada kita belum tentu yang sesungguhnya. Orang sombong itu seperti orang yang dari WC. Setelah keluar dari WC, kemudian dia ada orang yang bilang, "Oh, kotoran yang kau buang baunya wangi." Waktu mendengar ada orang yang jemput itu dia bilang, siapa dulu yang punya?" <laughs> Padahal apa? Itu semua adalah bukan yang sesungguhnya. Jadi kadang orang disanjung dengan sesuatu yang dia tidak tidak punya. Bagaimana orang akan membar berbangga dengan sanjungan yang ia tidak punya? Kekayaan kita Allah yang punya. Rizki Allah yang beri, lihat. Bisa dicabut sewaktu-waktu kalau kita sombong. Maka nanti kita akan masuk bab untuk menjaga harta kita, pangkat kita dan seterusnya. Ada dengan cara bersyukur dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuki silsilah tersebut. Intinya ayo kita perangi kesombongan kita. Semua tahu dengan kesombongannya. Jangan melihat kesombongan orang. Orang berbeda-beda loh dengan kesombongan. Kalau ustadz jangan dilihat kesombongan dengan harta barangkali harta tidak punya. Akan tapi mungkin dia akan sombong dengan jamaah. Oh jamaah aku jamaah aku paling besar. Di kota mana? Cirebon, di kota Kediri, di kota Malang, di kota ini. Oh jamaah aku paling gede. Awas, masuklah bab sombong dengan jamaah. Dengan pondok yang paling gede, dia pondok terbesar di Nusantara. Tidak sadar bahasanya. Dengan itu semua ia akan menjadi sombong. Awas, jadi lihatlah kesombongan diri, jangan lihat kesombongan orang. Kita sering melihat kesombongan orang. Akan tapi kita lupa bahasanya di dalam diri kita banyak kesombongan. Maka dari itu yuk kita berkoreksi terus setiap saat. Kenapa aku harus sombong? Kita merenung dan merenung dan merenung hingga sampai titik kesadaran bahasanya tidak pantas aku sombong. Dengan kekayaanku tidak. Maka sehingga di saat hatinya tidak sombong, orang kaya melihat ustadz fakir tidak akan merendahkan karena kefakirannya. Aku akan berguru dengan ustadz yang fakir. Sekarang ada misalnya pengajian kelas menengah ke atas. Jadi kalau saya belajar dengan ustadz yang orang kampung nggak mau, ustadz saya harus ustadz begini dong. Kalau tidak bergelar doktor atau profesor nggak mau. Nah ini sudah. Ini kesombongan dalam menuntut ilmu musibah lihat, lihat. Kebaikan yang banyak akan jauh darinya, padahal kebaikan akan dikirim oleh Allah sewaktu-waktu. Baik, mari kita benah diri, jaga hati kita dari kesombongan dan semoga Allah menjauhkan kita dari sifat sombong. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, semoga kita bisa mensyukuri dan jangan sampai kita menjadi sombong karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.